Qala al-Imam bukhari rahimahullah taala babu qaulillah taala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Dan sungguh kami telah mempermudah Al-Quran untuk zikr sebagai peringatan sebagai mau'idah fahal min mudzakir maka adakah orang yang mengambil peringatan fahal min mudzakir ini lebih dalam makna daripada fatadakkaru atau fal yatadakkaru Untuk istifham seperti ini lebih dalam maknanya daripada fi'il amr. Seperti hal antum muntahun. Itu seperti itu lebih dalam daripada intahu. Berhentilah kalian. Lebih dalam maknanya dengan bentuk istifham seperti fa'al antum muntahun, fa'al min muddakir. Lebih dalam maknanya daripada fal yadzakkaru atau fatadzakkaru dan yang semisalnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Kullun muyassarun masing-masing dipermudah. Lima khuliqa lahu untuk apa yang dia itu diciptakan baginya. Kalau seorang ditujukan kepada kebaikan, maka dipermudah untuk menerima kebaikan. Kalau diciptakan untuk kejelekan, maka diberi kemudahan untuk menjalani perkara yang jelek. Yukalu dikatakan muyassarun muhayyaun. Muhayya, muyassar. Muhayya disediakan. Atau tersedia kulusai'in muhayya. Segala sesuatu sudah disiapkan. Sudah dipersiapkan namanya muhayya. <clears throat> Muyassar mananya muhayya, dipermudah. Sudah diberikan persediaan pada masing-masing apa yang dia diciptakan baginya. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan kemudahan untuk menerima al-haq. Doa inilah yang harus senantiasa kita lakukan agar diberikan kemudahan dalam menerima al-haq. Kenapa? Karena tanpa kemudahan dari Allah Ta'ala, seorang nggak akan bisa. Menunaikan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disyariatkan. Wa qala Mujahidun rahimahullah taala. Mujahid seorang tabi'i. Yassarna al-Qur'ana bilisanik maknanya hawanna qira'atahu alaika. Kami permudah Al-Qur'an dengan lisanmu. Maksudnya kami apa? Kami peringan hawanna kami berikan keringanan bacaannya atas kamu. Hawana yawwinu tahwin memperingankan atau memperingan. Maka kami telah peringan kami ringankan bacaannya atas engkau. Itu mana yassarna al-Qur'ana bilisanik. Kemarin telah disebutkan muyassarun bi lil abad. Dipermudah bagi orang yang diberikan oleh Allah kemudahan. wakala Matarun Al-Warraq rahimahullah taala. Wa laqad quran al dzikri fal min muttaqir Qala hal min talibi ilmin fayu'ana alaihi. Kenapa dibaca fayu'ana? Ya, Karena kedahuluan apa? Hal. Hal itu tolak. Karena kedahuluan hal, aywa. Talabi. Hal min talibi ilmin fayu'ana alaihi. Apakah ada penuntut ilmu? Maka dengan upaya untuk ilmu, maka dia diberi pertolongan atas upayanya mencari ilmu. Itu maknanya bal min muddakir. Hal min talib ilmin adakah orang yang mencari ilmu maka ia akan dipermudah atas pencariannya. Ya, maka dengan demikian sebagaimana yang akan kita lewati dari kalamnya Syekh Bas seorang harus benar-benar memiliki azm azm tekad yang kuat kesungguhan bukan setengah-setengah Ya kan? Bisa juga memang orang setengah setengah, tapi nanti akan kuat akan semakin lama semakin kuat cuma lebih afdol, lebih mulia, lebih baik lagi orang harus memiliki kesungguhan, keseriusan. Maka dengan kesungguhan dan keseriusan akan dipermudah atasnya atas apa yang dia usahakan di antaranya adalah mencari ilmu. Berkata Syekh bin Bas rahimahullah taala untuk menjelaskan beberapa ayat di atas dan juga hadis yang telah kita lewati kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Wa hadha min rahmatillahi azza wa jal. Wa hadha dan ini ayat dan juga al qur apa juga hadis yang telah kita lewati ini min rahmatillah termasuk dari rahmatnya Allah termasuk dari kasih sayangnya Allah azza wa jal yang dilimpahkan kepada hambanya. Min litabi'id. Untuk artis sebagian. Wa hadha min rahmatillahi azza wa jal anna Allah yassarahu. Hu damir kembali kepada Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah azza wa jal mempermudahkan Al-Qur'an lil ibad bagi para hamba. Wa ja'alahu dan Quran ini dijadikan oleh Allah fi mutanawilihi mutanawalihim fi mutanawalihim si maf'ul tanawal kan mutanawil Allah menjadikan Al-Quran fi mutanawalihim artinya Quran ini nggak sulit untuk didapatkan, untuk dihafal, untuk dipelajari. Kenapa? Karena telah tadi disebutkan waqad yasarna al-Qur'an. Kami telah mempermudah Al-Qur'an lidzikri. Dan ini kalam yang bukan kalam sembarangan tapi kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Maka benar-benar Quran ini adalah sangat gampang. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Ida sodaku fi hifdhihi wa fahmihi. Syaratnya apabila mereka sodaku memiliki kejujuran dalam menghafal Al-Quran tersebut dan memahaminya. Balasannya yassarahu lahum subhanahu wa ta'ala. Allah mempermudah bagi mereka. Allah SWT mempermudah bagi mereka. Siapa mereka? Yang tadi memiliki kejujuran. Dalam menghafal dan memahaminya. Mana jujur? Ini perkara yang sangat istimewa. Bukan sembarang orang mengklaim jujur kemudian akan bisa menerapkan sesuai dengan apa yang diklaim. Kenapa kadang seorang itu sudah didahului oleh hawa nafsunya? Didahului oleh perasaannya. Sehingga apa yang tertera dalam Al-Quran dianggapnya nggak cocok dengan seleranya. Harus upayanya untuk diselewengkan. Diarahkan kepada apa yang selaras dengan hawa nafsunya. Dengan kebiasaannya yang menyelisih syariat. Dan betapa banyak kelakuan ini yang telah dilewati oleh ahlul kitab. Dari kalangan Yahud. Karena selera mereka nggak sesuai dengan apa yang dalam Al-Quran. Ya kan? Ditahrif. Ayat-ayat Allah ditahrif dalam ayat yang sebenarnya Taurat. Yang tidak tahrif diselewengkan. Demikian juga Nasara. Demikian juga kaum muslimin betapa banyak mereka mentahrif menyelewengkan makna Al-Qur'an dari makna yang benar. Kadang menggunakan kaidah yang sering kita sebutkan dalam majelis kita ini sejak dahulu bertahun-tahun sering kita sebutkan dan itu long dihafal. Yang disebut dengan togut atau tawagit. kaidah mereka pakai apa kaidahnya? Kullu nassin awhamat tasbihah awilhu aw fawwid huwarum tanzia seluruh nas yang mengesankan serupanya dengan makhluk ta'wil lah kalau enggak serahkanlah maknanya dengan kau maknai dan bertujuanlah untuk mensucikan Allah kaidah ini dengan sebutan kaidah tawguti ya untuk semua apa yang mereka terkesankan serupa dengan makhluk langsung ditawil kalau enggak mampu mentawil ditafwid ada apa tentang maknanya. Lalu dinisbatkan kepada salaf, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan jujur. Maka dikatakan idza sadaku fi hifdhihi wa fahmihi yassarahu lahum subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi oleh Ibn Bas fa idza al-abdu fi tadabburihi wal istifadati minhu hasala lahu al-khairu al-azimu. Jika seorang hamba ini jujur dalam mentadaburi Al-Quran mengambil faedah darinya hasolalahu al-khairu kebaikan terhasilkan untuk dia kebaikan yang agung al-ilmu ilmu yang besar ilmu yang berbarokah al-mubarak wa akadha hibdu demikian juga hafalan terhadap Al-Quran jika terpenuhi syaratnya mendapatkan ilmu yang agung yang berkah maka itu diperhatikan Jawa, ya, kita harus terasa membenahi niat. Sabar, perhatikan, jangan main pulpen. Kita harus membenahi niat. Dan niat yang baik inilah yang akan mengantarkan kepada kebaikan. Ya kan? Jadi kawan-kawan semuanya datang dari jauh menuju ke tempat ini. Tiada ya, lain adalah niatnya untuk membebaskan diri dari kebodohan dan dari kesesatan dan dari banyaknya manusia yang telah tersesatkan. Jauh-jauh ke sini Cari apa? Ya kan? Demikian juga kita tersibukkan dengan hari demi hari dari kita berupaya untuk sabar dalam menempuh ilmu ini. Semuanya adalah harus dilandasi dengan niat yang tulus. Kalau enggak akan menjadi bumerang. Akan menjadi bumerang. <clears throat> Mau dikatakan tadi, "Idza sadaqu fi hifdhi wa fahmi, yassarahu lahum subhanahu wa ta'ala fa idza al-'abdu fi tadabburi wa istifada minhu hasalahu al-khairu al-'azim wal ilmu al-'azim al-mubarak wa hakadha hifdhuhu." Ditambah lagi oleh beliau fal muhim, maka yang terpenting. Fal muhim maka yang penting asidku fidalika. Jujur. Fidalika isi misalnya dalika ini kepada tadabbur, istifadah. Menghafal, mendadaburi, mengambil faedah darinya. Memperhatikan apa yang dalam Al-Quran. Ini yang terpenting adalah asidku. sidku dan sedik ini bukan sekedar dalam ucapan tidak bohong tapi lebih luas daripada sekedar ucapan tapi juga sidik yang lebih paling didepankan adalah setelah ngomong jujur penerapannya juga pas. Coba kita baca kitabnya Ibnu Qayyim, Tabul Fawaid tentang mana sidik. Jadi sidik ini bukan sekedar cuma dalam masalah ucapan kita jujur. Bahkan dalam fiil Nah, dalam perbuatan juga harus jujur. Demikian juga banyak dibentangkan oleh Mukbil dalam masalah ini. Mana sidik tadi. Jadi diilmui, ditaburi, kemudian diterapkan. Diamalkan. Bukan kok ketika kita mengatakan Quran adalah manusia paling terbenar. Manusia paling terlurus. Setelah berbenturan dengan selera kita, kita tinggalkan. Kita ambil manhaj yang lain, metode yang lain. Ini bukan sitik. Ucapan tadi tidak berguna. Kenapa? Karena tadi batalkan dengan fi'il yang lain. Mau dikatakan fal muhim as-sidqu fi dzalika wal hirsu wa raghbatu sadiqatu fi hifdhi wa fahmihi. Wallahu jalla wa ala yu'inu, baca ya'in. Ana yu'inu. Ana yu'inu, af'ala yuf'ilu. Jadi yang paling terpenting adalah al-hirs, memiliki kesemangatan rogbah benar-benar keinginan yang sodiko, keinginan yang sodiko, yang tulus. Dalam mengapalnya, memahaminya. Dan Allah Jalla wa'ala akan menolong atas kejujuran tersebut dan akan mempermudah yasiru subhanahu dan akan memberikan kemudahannya. Inilah yang kita minta kepada Allah SWT kita diberikan, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Apa ya, Pak? Dan sampainya suara ini kepada kita dari beliau rahimahullah taala dan mendapatkan predikat kabul diterima oleh hamba Allah di muka bumi ini dari kalangan para muahidin tiada lain karena berangkat dari kejujuran beliau rahimahullah taala. Walau nizaki Allah ahadan nahsibu kadalika. Walau nizaki Allah ahadan. Jadi kita punya dugaan seperti itu. Beliau adalah jujur. Sehingga sarahnya beliau ini makbul indah alusun wal jamaah. Diajarkan. Ya kan? Dipahami. Dan upaya untuk diingat. Dan untuk disampaikan lagi pada yang selanjutnya ini semuanya adalah karena berangkat dari kejujuran beliau rahimahullah ta'ala dalam memahami Al-Quran mendadaburinya mengambil faedah darinya. Apa? <clears throat> Padahal zaman yang sangat asing zaman seperti ini. Rata-rata manusia yang berkecimpung dalam dunia kepemerintahan ataupun hidup bersama, bersama pemerintahan rata-rata adalah jarang yang selamat dari kelurusan. Dan beliau rahimahullah termasuk mufti am juru fatwa umum untuk negara Saudi Arabia. Ya kan? Dan beliau bukan termasuk orang yang terkondisikan oleh hawa nafsunya penguasa. Ini jarang didapati di muka bumi ini. Orang yang berkecimpung dengan dunia pemerintahan dalam walaupun dalam urusan agama kemudian nggak terkondisikan ini jarang didapati. Tapi tidak dapat alhamdulillah Rahimullah taala Syekh bin Bas Pertama beliau bukan terkondisikan orang yang dari sekelilingnya dari para penguasa, nggak mengikuti hawa nafsunya penguasa. Maka itu kalau saya mau Allah taala Saudi Arabia, Saudi Arabia, ada apanya kalau nggak ada para ulama? Ada apanya kalau nggak ada para ulama? Ya kan? Ada apanya? Kata beliau kehamilan atau enggak punya prediksi dari para penguasa akan membela agama. Nggak ada katanya. Tapi yang kita berikan prediksi untuk membela para membela agama adalah ahlul ilm. Dan kita lihat di negeri kita ini. Bagaimana para mereka yang dianggapnya ahlul ilm kemudian dekat dengan para penguasa. Semua kekufuran, semua kerancuan pemahaman diperjuangkan oleh mereka. Nah itu. Maka nggak gampang. Bukan semua orang mampu nggak tergoyahkan dengan situasi yang yang ada. Karena namanya BIA lingkungan, ini benar-benar sangat berpengaruh yang paling nomor satu. Itu lingkungan. <clears throat> Benar ya, Maka itu sekeliling kita siapa? Kesekeliling alul khair, makanya kita harapkan. Kalau enggak, ya akan berpengaruh buruk. Itu lingkungan. Perhatikan di situ. Qala al-Jami' siapa Jami' namanya? Muhammad bin Abakar rahimahullah taala tilmitnya Syekh eh, Syekh bin Baz. Soal qauluhu hal min talibi ilmin fayu'ana alaihi. Hal min talibi ilmin fayu'ana alaihi si pertanyaannya, hal maksud bihi al-hifdu awil maksud bihi at-tadabburu? Adakah penuntut ilmu Lalu dia akan diberikan pertolongan atas apa yang dia cari, berupa ilmu. Apakah maksud dengannya ini adalah menghafal atau maksud dengannya adalah mendadaburi? Yang diinginkan dengan tolibul ilmi ini adalah menghafal saja atau mentadaburinya. Jawaban beliau al-umum. Umum. yakni ya menghafal ya mentadaburi, bukan cuma mengha menghafal saja. Jadi mencari ilmu ini bukan cuma sekedar menghafal saja, tapi juga mentadaburi mentadaburinya sekalian. Maka dikatakan al-umumu. Ya, ini mencakup dua-duanya ya, menghafal ya mentadaburi. Bagaimana mentadaburi Al-Qur'an sedangkan itu adalah bukan bahasa kita? Ya kan? Disitulah kita tertutup untuk apa mempelajari ilmu alat yang dikenal dengan nama ilmu Logo Arabia untuk meluruskan lisan kita dalam membaca kalamnya orang Arab. Dan hanya dalam Al-Quran, karena Al-Quran turun dengan bahasa mereka. Maka kita tertuntut untuk tertuntut untuk memahaminya logah Arabia ini. Kata Ibnu Hazm rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ihkam Fisul Ahkam paling terakhir pembahasan beliau tentang masalah istihad. Syarat yang paling terasas adalah paham bahasa Arab. Seorang itu boleh masuk dalam medan istihad. Nah itu. Antum baca di sana dulu pernah terlewati di situ. Dulu. Sudah lama kita enggak memantau baca Al-Ihkam. Paling terakhir. Syarat yang paling terasas. Itulah untuk orang itu upaya untuk memahami Al-Qur'an mentadaburinya. Kalau nggak punya kemampuan karena rezekinya terbatas, ya minimal menghadiri majelis ilmu bersabar duduk untuk mencari il ilmu maka dikatakan al-umum al hifdu minal ilm wal fahmu a'zamu menghafal termasuk ilmu dan memahami lebih besar daripada cuma menghafal kemarin telah kita lewati ya ikhwah siapa yang ingat dalam daras kita kecil setelah isya kita apa kemarin kita apa namanya kita apa apa ini apa kita pilih? Wasoya. Nah, ayo ingat. Siapa penulisnya? Syekh Muhammad Syakir. Bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya Syekh Ahmad Syakir. Beliau juga mengatakan dalam hal tersebut yang sering kita pelajari dulu belum selesai karena kita jengkel belajar wasoya wasoya wasoya setelah sholat isya sepekan sekali yang diajari malah wasoyanya di nggak dihiraukan, nggak digubris, jengkel kan kita berhenti. Belajar wasoya, wasoya, wasoya setiap Jumat, setelah Isya. Ya, kan? wasoya semuanya nggak digubris. Ya rokok, ya opo, ya opo. Wasoya opo. masih ngerokok, sing ngopo. Maka wasoyanya ya udah, wasoyanya biar di sana tumpuk di buku sana di lemari sana. Apa? Itu. Kenapa saya berhenti nggak mengajar wasoya setelah setiap selat apa setelah setelah isya hari Jumat, karena sudah jengkel, belajar wasoya, wasoya, wasoya, wasoya, ternyata apa? Hah? Cuma dalam kertas. <clears throat> Maka beliau di sana juga mengatakan bahwa saya yang paling terkedepankan adalah memahami, bukan cuma meng menghafal. Maka di sini juga demikian wal fahmu a'dham. Tengok. Bersirkat antara beliau Syekh Muhammad Syakir dengan Syekh bin Bas Enggak berbeda dalam memahami tentang perkara mencari ilmu yang paling penting adalah paham. Lebih akdom. Daripada cuma menghafal. Ya kan? Warasul ilm, warasul ilm, wal Quran. Rasul ilm. Poros ilmu. Warasul ilm dan landasan ilmu yang paling mendasar adalah Al-Quran. Man arada ilma falyadabbaril al-Qur'ana wal yat wal Ini fi'il apa itu? Ah, ayo. Antum medar. Hmm, maksudum? Dengan apa? Harf illah, ayo. Nah, itu namanya apa? Fi'il mudhari' maksud dengan membuang harful illa fal tani iktana ya'tani iktinaan perhatikan di situ maka barang siapa yang menginginkan ilmu agar supaya dia mentadaburi Al-Quran dan memiliki iktina, memiliki kepedulian dengan Al-Quran baik berupa hifd hafalan wa tadabbur dan mentadaburi dan beramal tengok wa amalan wa mudhakarotan apa itu mudhakaroh? ya seperti ini namanya mudhakaroh majelis majelis kita teman majelis majelis mudzakaratul ilm. Apa? Jadi barang siapa yang ingin ilmu, maka supaya dia mentadaburi Al-Quran dan memiliki kepedulian, memiliki iktina, memiliki open dengan Al-Quran, dengan cara menghafal, mentadaburi, dan beramal, dan mudhakaroh. Nah, mudhakaroh seperti kita ini namanya mudhakaroh, ada yang membaca, ada yang menyampaikan, itu namanya mudhakaroh, mudhakaroh ilm. Apa itu? saling tadakar, saling ingat-mengingat, saling wejang mewejangi itu namanya mudzakarah. Apa itu? Nah. Jadi majelis itu adalah majelis bahasa Jawanya majelis sinau. Nah, mudzakarah. <clears throat> Wa kana ilmu sahaba aktsaruhu aktsarahu kulluhu minal Qur'an. Dan adalah dulu ilmunya para sahabat kebanyakannya bahkan seluruhnya dari Al-Quran. Tengok rinciannya. Ba'duhum la yahfad illa ahadisa. kalilatan Sebagian mereka di dalam menghafal kecuali hadis-hadis yang sangat sedikit. Khalid bin Walid. Seorang apa? Panglima. Hadisnya paling lima kalau enggak enam. Apa? Tapi ilmunya banyak dengan Al-Quran. Lakin nafahahumullahu bi ilmihim. Umar radhiallahu anhu. Abu Bakar radhiallahu anhu. Bukan termasuk dari kalangan muksirin. Tahu muksirin? Muksirin adalah para sahabat yang mereka riwayatnya seribu ke atas. Cuma tujuh orang. Yang terbanyak adalah Abu Hurairah. Radhiallahu anhu. Abu Bakar dan Umar tapi ya Pak, a'lamu nas Bahasa Rasulullah SAW adalah Abu Bakar. Juga Umar ilmunya Masya Allah. Tapi hadisnya cuma sedikit. Kenapa? Karena dari Al-Quran. Al Maka dikatakan, aksaruhu, aksaruhu bahkan kullahu minal Quran. Ilmunya para sahabat. Lakin nafahumullahu bi ilmihim wa inayatim bi kitabillahi jal azza wa jal. Akan tapi Allah memberikan manfaat kepada hamba Allah dengan ilmunya mereka dan dengan kepeduliannya perhatiannya mereka dengan kitabullah azza jal. maka bersyukurlah ya ikhwa dalam majelis kita ini hari demi hari ditekuni ada dari kalangan kita yang dikatakan muhafid atau muhafid ya ini seorang yang open dan telaten bagaimana menjadikan anak itu hafal Al-Quran setiap hari setor itu namanya ada muhafidnya. Seperti akhuna Abdul Ala, seperti akhuna Mus'ab dan yang itu namanya muhaf muhafid. Paham? Yang berupaya untuk mencurahkan waktu dan tenaganya demi anak-anak biar hafal Al-Qur'an. Mau ditaruh ditukar dengan apa? Mau tukar dengan apa? Itu sudah kedudukan yang paling tertinggi. Ditukar dengan dunia sekur pendonya berupa harta, itu enggak berarti. Enggak berarti. Sekur pendonya gitu. Ya. Kan? Seper apa nih? Enggak berarti dengan adanya seorang muhafid yang berakidah lurus, bermanat yang lurus. Enggak berarti, enggak sebanding. Dunia sekur pendonya Ya kan? Maka orang harus benar-benar memuliakan ashabul Al-Quran. Mereka memiliki hak untuk diagungkan, dimuliakan. <clears throat> Baik itu dari kalangan wanita ataupun laki-laki. Jadi perhatikan, lakin nafahumullah bi ilmi wa inayatin bi kitabillah azza wa hal min talibi ilmin fayu'ana alaihi. Maknanya man akbala alal Quran wa huwa min afdhalit talabah. Tengok. Hal min talibi ilmin fayu'ana alaihi? Adakah seorang yang mencari ilmu maka ia akan diberikan pertolongan atas apa yang ia cari? Maknanya man akbala alal Quran barang siapa yang akbala yukbil menuju maju untuk membaca Al-Quran dan menghafalnya mentadaburinya maka dia adalah min afdhalit talabah. Para talabah yang paling mulia. Talib yang paling mulia. Santri yang paling mulia. Ya kan? Wa ahammit talabah. Talabah yang paling terpenting. Wa akmalihim ilman dan ilmu mereka yang paling sempurna. Alasannya, li'anna al-ikbala 'alal Qur'an ma'al ilm. Ya kan? yu'ta khasyatan lillahi wa ta'diman lillah ataupun yu'ti khasyatan lillahi wa ta'diman lillahi wa muraqabatan wa khaufan minhu wa jiddatan fi ta'atihi wa hirsan ala mardatihi wa hadaran min iqabihi karena ikbal ikbal itu dari akbala yukbilu ikbal menghadap ma maju namanya mukbil maju ya kan? Bukan mogok, bukan berhenti tapi menuju kepada Al-Quran dihafal dan didadab, dan direnungkannya, ditadaburi. Maka dikatakan mal ilm. Nah, bersama ilmu, ini bagaimana mengilmu Al-Quran, mentadaburinya. Maka Quran tadi ataupun dia tadi akan diberi khosya lillahi ta'ala. Memiliki apa? Sifat khosya. Untuk Allah, kepada Allah. Ta'ziman mengagungkan Allah muraqabah. Senantiasa akan apa? Akan mengintai dirinya. Akan memperhatikan dirinya muraqabah. Dia akan memperhatikan dirinya, dirinya akan terasa terus diperhatikan diri sendiri. Kenapa? Karena dia paham akan Al-Quran, paham akan maknanya. Wa khaufan minhu dan akan memiliki ketakutan dari Allah Ta'ala wa jiddatan dan memiliki kesungguhan, jiddah, kesungguhan. Dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tadi apa? Ma'al ilm. Bersama dengan siapa? Ma'al ilm bersama ilmu terkait dengan Al-Qur'an. Nah, ini ikhwah. Baik. Bukan sebagaimana yang ada di Mesir. Kemarin ada apa kemarin, Bu? Hari apa kesini kemarin? Hari apa? Hari Jumat ya. Hari Jumat ada kawan Amerika datang ke sini. Hari Jumat. yang siang datang ke sini di sini cerita. Pernah tinggal di Mesir. Muhafidnya sambil mendengarkan anak-anak yang laporan ngerokok. Kata kawan tadi, kawan-kawan yang datang ke sini Abdul Wahab namanya, Abdullah Ta'ala, Ameriki. Rasul Ameriki. Mana ada ke sini. Ya kan? Jadi kita tanya bagaimana dia di Mesir? Nah, di sana ya yang mengap, yang tukang meng, tukang apa dikatakan tukang tasmi sambil ngerokok dan nggak sholat. ya nggak sholat yang ngerokok sambil nenggelaken tasbih sambil ngerokok lah kok ono lah ngono la ilaha terus itu di Mesir maka Mesir dikatakan apa dulu kita dengar di Afghanistan Mesir dikatakan apa umul fasad apa induk kerusakan umul fasad ayo nah, apa pasti rusak berangkat ke kono Ta'ala. Menceritakan tentang ada di Mesir. Kita ke Al-Azhar. Universitas Al-Azhar. Universitas. Yang terkenal internasional. Kita dapati di sana orang-orang pusat. Di fakultas kedokteran. Kita dapati orang-orang yang iltizam. Ya, patuh dengan agama. Kuliah kedokteran orang-orang yang multazim. Tapi di Al-Azhar. Pusat. Ya halik, ya musbil, ya sembarang, sembarang kalir. Tidak musukian. Ono. Tak ke opo opo yang ono. Itu saya mobil menceritakan tentang keadaan Azhar. Berapa tahun yang lalu? Beliau meninggalnya sudah 20 tahun lebih. Ya kan? Ada enggak? Maka itu perhatikan, jadi orang itu memiliki kesungguhan, bukan sekedar apa? pekerjaan dalam tugas mentasmi Al-Qur'an. Al Tapi dihitung sebagai perkara ibadah, sebagai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Membutuhkan niat yang ikhlas. Membutuhkan benar-benar niatnya tahun. Maka ma'at ini kita katakan oleh kita kalau ini ma'at kita katakan ma'at al-khairi. Al-ma'at khairi maksudnya apa? Ma'at sosial. Ya toh? Bukan ma'at tijari. Bukan istismari. Tapi sosial. Artinya apa? Bukan kepentingan untuk mencari duit. Tapi murni mat khairi nah itu nggak ada pendaftaran sini uang sekian uang gedung sekian ya kan nggak ada sama sekali ya kan dan mudah-mudahan ini sampai nanti hari kiamat nggak ada itu semuanya ini masih dari saya mudah-mudahan nanti saya meninggal dunia dan melanjutnya melanjutkannya ini nggak neko-neko dan ini terhitung sebagai wasiat anak ya kawan siapa tahu umur kita sudah dekat jadi mad khairi bukan untuk bisnis. Sifatnya adalah ta'awun. Yang pusing dalam masalah duit, masalah harta. Yang masalah yang dalam masalah waktu dan ilmu dan tenaga masing-masing diberikan kedudukan pada haknya masing-masing. <clears throat> Semuanya memikirkan tentang kemaslahatannya dak dakwah. Mau ya, Pak? Ini ibaratnya wasiat dari anak Saya perhatikan. Anak kuna. Baik. Wa ala mardati wa hadaran kopi. Jadi orang yang ikbalala Al-Qur'an memiliki kesemangatan atas keridoannya nanti dan memiliki kewaspadaan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala akan diberi kesemangatan dalam mencari ridha Allah akan diberi kewaspadaan dari siksaan Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ma'al ilm. Iqbal Al-Qur'an ma'al ilm. Maka benar-benar kita tekankan di sini untuk mempelajari Al-Qur'an bersama ilmu alat untuk mengenal bahasa Al-Qur'an. Sehingga siang malam, siang malam, siang, siang malam, hari demi hari tanpa terputus kita ajari istilah dengan nama ilmu alat seperti nahwu, sorab dan yang semisalnya. Yang penting jujur. Maka tadi dikatakan fayu'ana alaihi. Fayu'ana alaihi maka dia diberikan pertolongan atas apa yang dia cari. Tapi perhatikan pertanyaannya. Sebelum saya. Fawa yurbi fil qulub al khawfah min Allah wa raghba fi ma indahu wa khasya wa khasyatahu subhanahu wa ta'ala ma'a ma yahsul min al ilm. Quran tadi terus akan yurbi. Arba yurbi terus akan tumbuh. Dalam hati. Tumbuh apa? Tumbuh sifat khauf dari Allah Ta'ala. Setan tumbuh. Orang yang senantiasa ikhlas dalam mencari ilmu dalam Al-Quran, mentadaburinya, merenungkannya akan senantiasa tumbuh dalam hatinya sifat khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Dan sifat ragabah, keinginan dalam apa yang ada di sisi Allah dan sifat khusyiat takut subhanahu wa ta'ala bersama apa yang telah dihasilkan berupa ilmu. Masya Allah. Ya, Tapi dengan syarat tadi. Niat yang jujur. Ya kan? Bukan untuk mencari perbendaraan dunia. Atau pujian di, di dunia. <clears throat> Pertanyaan dari Orang yang bertanya dikatakan di sini soal ayyumal afdal ya Syekh ayyafdal Qur'ana wala tatabbaruhu aw yahfadhu qalilan minal Qur'an wa tatabbaru ma'nahu mana yang lebih afdal ya Syekh seorang itu menghafal Al-Qur'an tapi nggak mentadaburinya tapi dia satunya menghafal sedikit dari Al-Qur'an dan mentadaburi maknanya Dihafal seluruhnya tapi nggak mentadaburinya. Satunya menghafal sedikit tapi ditadaburi. Maknanya direnungkan, dipahami. Al-jawab kaunuhu yahfadu wa yadabbar afdol. Nah, keberadaan seorang tadi itu menghafal dan mentadaburi terlebih afdol daripada menghafal seluruhnya tapi nggak ditadaburi, nggak direnungkan, nggak di ini tentang maknanya. Alladhi yahfadu wa yakra'u walau nadharon. Apa nadoron? Gitu. Nggawa Quran yang dia menghafal dan membaca sekalipun dalam bentuk nador langsung pakai mushaf dan membaca tadabbur dan mentadaburi ini dia amaduri ah, ilmu ini uh, awal ilm amal ah, baru ada awal ilm jadi yang mentadaburi itu ilm walaupun nador pakai mushaf langsung apa ya kawan? Nah, itu. Wala yassalahu hifduhu kamilan atau wa idza yusira lahu hifdhuhu kamilan hadza khairun ila khairin. Tapi kalau dia menghafal seluruhnya secara sempurna, maka ini adalah kebaikan kepada kebaikan yang lain, kebaikan yang kuadrat namanya. Khairun ila khairin. Kebaikan apa? Kuat kuadrat. tau kuadrat? Apa? Kebaikan yang numpuk itu kuadrat. Ya toh? Ada budu, budu kuadrat. Jal murakab itu mana jal? Kuat, kuadrat. Nah. Ini kebaikan kepada kebaikan lagi. Kebaikan yang bertumpuk-tumpuk. Kalau dia menghafal secara keseluruhan dan mentadaburinya sekalian. Lakin tadaburuhu wal inayatu bihi walau nadaran afdalu min mujaradil hifat bigori inaya inayatin akan tapi mendadaburi Al-Quran dan memiliki kepedulian dengan Al-Quran dari sisi maknanya walaupun nadoran, walaupun dengan melihat pakai mata gini, bukan hafalan ya kan ini lebih afdol dari semua sekedar menghafal tanpa adanya sisi inayah tanpa sisi apa mentadaburi dan memiliki kepedulian tentang maknanya ini seperti kemarin yang telah disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir dalam kitab puasa yang antum lihat lagi di sana ya kan? Lihat lagi. Belum pernah kita sampaikan. Maka dengan demikian berarti kan ya ikhwah, kita bukan meremehkan orang yang menghafal Al-Qur'an walaupun enggak mendadaburi, tapi upayakan. Quran ini bukan untuk sekedar untuk dihafal tapi untuk diil, diilmui. Maka carilah setelah hafal Al-Qur'an ilmu untuk memahami makna Al-Qur'an. <clears throat> Tapi ya kita lanjutkan soal Lanjutannya, Al-Quran yukaddamu ala misli hadil majalis. Pemananya, pemananya dar. Al-Quran yukaddamu ala misli hadil majalis. Gimana mananya? Eh? Keliru. Ayo monggo masjid ni diwangi. Diwangi. pokoknya di sini? Ayo, Apa maknanya masjid nih? Ayo, Apa itu? Ayo. Itu namanya itu namanya mentadaburi kalamnya Syekh Bas. Eh kalamnya seorang yang bertanya juga. Ayo, siapa usaha Ya Yang Ayo Mbak Ibrahim, ayo Mbak. Aywa asanta. Itu. Apakah Al-Quran dihafal itu lebih didahulukan daripada masjid seperti ini? Nah, maksudnya saya bin ketika itu loh, ketika beliau mengajar. Namanya majelis taklim. Lebih abdul mana Al-Quran dengan majelis taklim seperti ini? Kata kata yang bertanya. Mafhum? Nyaut, nyetrum? Nyetrum Pak, Pak Sisa. Baik. Nah, kata beliau rahimahullah taala, la Al-Quran bukan lebih berat untuk didahulukan daripada majlis, semisal ini. Apa itu? Hadil majalisu majalisu ilmin. Nah, ini adalah majlis majlis ilmu. Quran nggak boleh kemudian dikatakan lebih penting Al-Quran daripada menghadiri majelis taklim. Nggak boleh dipahami seperti itu. tidak penting kita menghafal Al-Quran, maksud taklim kapan-kapan saja. Nah, itu bukan. Jadi menghafal Al-Quran bukan kemudian lebih didahulukan daripada lebih utama daripada menghadiri majelis seperti yang beliau ajarkan saat itu untuk kitab ini. Maka beliau katakan, lah Al-Quran la yukaddamu ala misli hadil majalis. Itu jawabannya. Lah. Quran tidaklah lebih didahulukan atas semisal majelis seperti ini. Ketika saya bebas mengajar kitab ini, mengajar kitab ini. Apa itu? Ayo wah. Kemudian saya bawa Al-Quran kau awqatun ukhra. Quran itu memiliki waktu-waktu yang lain kalau mau menghafal ya bisa. Ambil waktu yang lain masalah seperti ini kemudian jangan ditinggalkan demi menghafal Al-Quran. Apa nah, itu? Nah, Bukan kalau kita punya taklim kemudian yang lain masuk di sana. Nah, itu nggak seperti itu. Apa itu? Bukan kalau kita punya taklim kemudian yang lain masuk di sana sambil ngomong apa? Nah, itu nggak benar, nggak layak. Jadi masjid seperti ini adalah masjid ilmu. Quran memiliki waktu yang lain. Allah wasal wakta. Allah memberikan keluasan wak waktu. Maksud taklim dihadiri waktu yang lain untuk menghafal Al-Quran. Apa itu? Itu yang dengan beliau. Ya jalu lil waqti lil hifdi waqtan. Seorang itu membuat untuk hafalan itu waktu khusus, walitilawah waktan dan bacaan juga waktu khusus, wali masalisil ilmi waktan dan juga menghadiri masalah ilmu juga waktu yang khusus la yugni hadza an hadza. Ini enggaklah mencukupi ini. Tapi masing-masing diatur. Nah. Maka kita butuh amal jama'i. Itu amal jama'i. Amalan bersama. Nah, kita bertahun. Ya kan? Seperti ini para asatidah, para pengajar menghadiri mengadisi taklim. Nanti pada waktu lain, ya kan, masing-masing menyibukkan untuk memberikan kepada yang lain berupa ilmu yang la, yang lain. Nah itu. Mahfum? Itu yang diinginkan oleh beliau rahimahullah taala. Jadi bukan semena-mena Al-Qur'an itu lebih afdal ilmu adalah yang ada di situ kemudian Ya kan? Di saat adanya majelis taklim, dia sibuk menghafal Al-Qur'an, enggak menghadiri taklim lah ini enggak benar. <clears throat> Maka dikatakan oleh beliau, lah Al-Qur'an la yuqaddamu ala misli hadhil majalis." Jadi ketika saya bin mengajarkan kitab ini, ya kan? Di saat itu beliau mengatakan bukan Quran itu lebih afdol ketika adanya majelis seperti ini, tapi ya gunakan waktu sesuai dengan kesempatan yang yang ada. Saya perhatikan. Soal hal wajibun alal muslim ayat soal waktan tadabbur fi kulli yaumin. Pertanyaannya apakah wajib atas seorang muslim untuk membuat waktu untuk mentadaburi setiap hari? Jawaban beliau tidak, tidak wajib. Ma wa biwajibin kulla yaumin, enggak wajib setiap hari. Mentadaburi al enggak wajib setiap hari. Hasbata sesuai dengan kadar kemampuan mentadaburi Al-Quran itu bukan setiap hari tapi sesuai dengan kadar kemampuan maafi sayun muhaddadun maafi sayun muhaddadun nggak ada sesuatu yang perlu dibatasi artinya apa lihat dari sisi apa kesempatan yang yang ada yang penting jangan sampai menelan, menelantarkan waktu nah kalau diperhatikan ya ikhwah waktu kita ini benar-benar harus kita perhatikan Sejauh mana waktu kita untuk mentadaburi Al-Quran, untuk membaca kalamnya alul ilm, ini benar-benar perkara yang harus dipikirkan. Al-wajib ay yatadabbara wa ya'taniya hatta yattaqiya rabbahu. Yang wajib seorang itu mendadaburi dan memiliki kepedulian supaya dia bisa bertakwa kepada Rabbnya. Yaf'alu ma la yasa'uhu jahluhu. Yaf'alu ma la yasa'uhu jahluhu. Dia melakukan apa yang apa? La yasa'uhu jahluhu. Artinya kebodohannya itu enggak diberikan toleransi. Dia melakukan apa yang kebodohan itu enggak ditoleransi di sisi syariat. Jangan seorang itu bodoh nggak peduli. Tapi kebodohan yang mana yang perlu kita nggak boleh boleh kadang-kadang kurang peduli. Kebodohan yang tidak ada toleransi dalam syari ini kita harus benar-benar jangan sampai kita terjang. Kenapa? Karena bukan semua kebodohan diberikan kelonggaran dalam syari. Mabum? Yaf'alu ma la yasa'uhu jahluhu Kadang salah satu kebodohan itu diberi toleransi. Tapi ada kebodohan tadi itu yang mana nggak ada toleransi dalam syari. Apa itu? Jadi bukan semua kebodohan toleransi. Ada kebodohan yang nggak ada toleransi dalam syari. Akidah kita ini nggak ada toleransi. Ya kan? Banyak manusia yang mengetahui bahwasanya Allah berada di mana-mana. Semua orang ikut sekitarnya. Ini kebodohan bukan ditoleransi, kebodohan yang harus di, dimusnahkan. Nah, Nah, kalau itu orang harus tahu dari ilmu, bukan cukup sekedar mendengarkan tetangganya ngomong A, A selanjutnya. B, selanjutnya B. Ya balu ma yu'inuhu ala fahmi ma auzaballahu. Nah, ini perinciannya. Seorang hamba melakukan apa yang bisa membantu dia. Seorang hamba melakukan apa yang bisa membantu dia atas memahami apa yang Allah wajibkan atas dia dan meninggalkan apa yang Allah haramkan min ghairi tahdidin tanpa harus dibatasi hari tertentu, waktu tertentu. Mendadaburi Al-Qur'an itu adalah gak ada waktu, tetapi apa? Yang penting perkara yang sifatnya itu memang gak ada terlalu dalam kebodohan ini benar-benar harus kita upayakan diri kita bebas dari kebodohan tersebut. Paham itu? Nah, dalam arti bukan semua kebodohan diberikan toleransi, diberikan kelonggaran dalam hukum syar'i. Nah, sekarang banyak betapa banyak manusia, betapa banyak manusia dari ujung ke ujung yang mereka menganggap bahwasanya kebodohan yang sangat parah pun ditoleransi dalam aga, agama. Tengok keluarga kita, kawan-kawan kita, kaum kita, Berapa banyak kebodohan yang mengepung diri mereka dari kaki sampai ujung rambut. Ya kan? Dianggapnya itu perkara yang toleransi, yang penting bekerja. Nah, maka yang disibukkan apa? Kerja apa gue ingin aneh? Kerja apa gue ingin aneh? kerja aneh. Ya ikut tau ay. Bukan kok perkara yang wajib untuk dipelajari ini ditanyakan tidak, tapi yang ditanya cuma sekedar apa? Sekedar dari perut ke bawah, bukan dari perut ke atas. Dari perut ke, bawah, ke bawah. Kalau dari perut ke atas masih mending isinya hati. Nah, itu. Dari ke bawah apa? Sekedar apa? Kotor, kotoran yang tanyakan jauh ya, bakal kencing, bakal dan yang lainnya yang tadi yang ditanyakan. Nah itu. Tapi ya, salam ini kita cukupkan dulu dan nanti kita sambung lagi. Walhamdulillahirobbilalamin. Tepat dulu. أشهد أن محمد رسول